Yang pertemuan ini ikhwani kami berharap termasuk dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis qudsi qala Allah taala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya pasti akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karenaku saling menziarahi karenaku dan saling memberi satu sama lain karenaku dan sungguh perjalanan yang cukup melelahkan ketika melihat wajah-wajah saudara-saudaraku fillah terasa hilang saudara-saudara yang berjalan di atas satu manhaj berjalan di atas jawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sini semoga kelak kita dipersatukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram, majlis yang seperti kita berada di atasnya ini butuh bagi kita untuk terus menjaganya. Dan yang paling penting dari kita ikhwani fillah sebelum kita menjaga yang lainnya adalah menjaga satu hal yang ada pada diri kita yaitu niatan-niatan kita. -niatan kita yang karena niatan tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima suatu amalan kecuali apa-apa yang ikhlas karenanya. Dan tidak syak bagi kita bahwasanya talabul ilm termasuk dalam ibadah bahkan merupakan seagung-agung ibadah. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan langkah-langkah kita, kita ketika mendatangi majelis-majelis ilmu untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melangkahkan kaki ikhwani, waffaqani Allah wa iyyakum. Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yang dia mencari ilmu dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga berarti langkah-langkah kalian mendatangi majelis ilmu adalah langkah-langkah yang merupakan sebab-sebab masuknya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala dan ini hendaknya kita senantiasa mengharap kepada Allah jangan sampai karena sudah merupakan kebiasaan datang pada jam sekian untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian lupa. Dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ihtisabul ajr ikhwani fillah sangat penting pada semua amalan. Itulah perkara yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Kemudian sebagaimana kebiasaan para salaf kita saling memberi satu sama lain, saling menghadiahi satu sama lain.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 Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Jiwa yang senantiasa penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak terputuskan. Wa min da'watin la yustajabu laha dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Empat perkara yang sangat penting akhwani fillah. Yang karena pentingnya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Sebagaimana datang dalam riwayat Ahmad كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajari kami dengan doa tersebut, maka kami pun ajari kalian dengan doa tersebut. Dan pada majelis ini kita pun berusaha untuk mempelajari apa-apa yang terkandung dalam doa yang agung ini, ikhwanifillah yang tidak datang cuma dari seorang sahabat saja. Kan tapi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini datang dari beberapa, beberapa sahabat di antaranya Abu Hurairah, demikian pula Abdullah bin Amr bin as dan yang lainnya. Empat perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Yang pertama adalah meminta perlindungan dari dari ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat ikhwani adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuahkan amalan. Adapun ilmu yang tidak terpenuhi hal tersebut maka itu adalah ilmu yang hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan tidaklah ilmu dituntut kecuali agar diamalkan. Tidak pula ilmu itu dipuji kecuali ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta tambahan bukan tambahan harta bukan tambahan kekuasaan akan tapi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu wa qur rabbi zidni ilma katakanlah rabbi zidni ilma wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang bermanfaat. Itulah yang akan memberikan kebahagiaan bagi pemiliknya. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu hanyalah akan menjadi bumerang yang mencelakakan pemiliknya. Lihat mereka-mereka dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu akan tapi tidak bisa memberikan kemanfaatan ilmu tersebut kepadanya. Orang-orang dari kanan ahlul kitab yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai golongan yang dimurkai dan golongan yang dilaknati. Bahkan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti anjing. Tidak mempunyai nilai. Dikarenakan mereka mempunyai ilmu akan tapi meninggalkannya. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala misalkan seorang yang telah Allah berikan ilmu kemudian meninggalkan ilmu tersebut tidak mau beramal dengannya bahkan dia memilih dunia yang fana ini akhirnya Allah misalkan seperti anjing yang ketika diberi dia menjulurkan lidahnya ketika ditinggalkan pun dia tetap menjulurkan lidahnya permisalan yang hina bagi seorang yang memiliki ilmu akan tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya dan sungguh ilmu yang bermanfaat ikhwani fillah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bagaimana ilmu tersebut memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya apabila diamalkan. Qala Allah Ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wal hadainahum siratan mustaqima dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita manfaat yang sangat besar dari beramal dengan ilmu yang dimiliki seandainya mereka mengamalkan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka dari ilmu-ilmu lakana khairan lahum maka sungguh yang demikian itu adalah kebaikan bagi mereka jadi beramal dengan ilmu ikhwani fillah merupakan kebaikan lebih baik dari segala-galanya wa asyadda tathbita dan akan lebih mengokohkan ilmu tersebut dan juga mengokohkan pemiliknya dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Sehingga kita lihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan dalam berbagai macam fitnah yang menerpa adalah mereka-mereka yang beramal dengan ilmunya. Tidak harus mempunyai hafalan yang banyak, mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai kemampuan berkhutbah yang sangat bagus, tidak. Semua itu tidak akan bermanfaat apabila seorang tidak beramal dengan ilmunya. Dan beramal dengan ilmu di antara faedahnya tadi yaitu memberikan kekokohan ilmu itu sendiri akan kokoh pada diri pemiliknya dan akan menjadikan pemiliknya tersebut juga kokoh dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan jika demikian, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Beramal dengan ilmu akan menyebabkan datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan disifati dengan azima pahala yang besar walahadainahum suratam mustaqima dan sungguh kami akan berikan dia hidayah kepada jalan yang lurus Siapa yang tidak membutuhkan hidayah? Siapa yang tidak membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Semuanya butuh. Dan di antara sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini walahadainahum siratan mustaqima dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina ihtadau zadahum huda Allah Subhanahu wa taala akan menambah hidayah di atas hidayah yang diberikan kepada seorang hamba apabila dia melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melakukan dan mengamalkan apa-apa yang dia ilmui. Ini diantara faidah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi ikhwani fillah. Dan beramal dengan ilmu juga merupakan sebab turunnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila la akalu min wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun kalaulah saja mereka itu melaksanakan apa-apa yang diturunkan kepada mereka yang ada dalam Taurat juga pada kitab-kitab yang diberikan kepada diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala maka sungguh mereka akan memakan dari sisi atas mereka akan diturunkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan dari bawah mereka turun rezeki dari arah atas mereka dan dari arah bawah mereka Lihat, Keutamaan seorang beramal dengan ilmu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seseorang yang meninggalkan beramal dengan ilmu akan terhalangi rezeki darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yumna'u 'anil rizq min dhanbin yusibuh." Sungguhnya seorang hamba itu akan dihalangi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, hendaknya kita semua senantiasa bersemangat dan meminta taufik serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam beramal dengan ilmu yang kita miliki. Dan di antara Caranya juga adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak diamalkan. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian perkara yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya adalah wa min qalbin la yakhsha meminta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kekhusyukan hati ikhwani fillah adalah kelezatan serta kenikmatan serta ketenangan yang didapati oleh seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting pada semua bentuk ibadah. Dalam salat maupun dalam perkara-perkara yang lain. Butuh seorang bisa khusyuk tunduk hatinya, tenang hatinya dan merasakan kelezatan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hendaknya meminta perlindungan jangan sampai hati kita ini menjadi keras. Hati yang tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika bermunajat kepada Allah. Hati yang senantiasa bergejolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang lain juga meminta agar diberikan Kekhusuan Dan perkara yang ketiga, wa nafsin la tashba. Meminta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah puas. Senantiasa ingin ini, ingin ini dan ingin itu. Terlebih lagi terhadap perkara-perkara duniawi. Dan ini yang ada pada kebanyakan manusia ikhwanillah jiwanya senantiasa mempunyai ambisi yang besar terhadap kehidupan dunia ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qalbu syaikhi syabun fitnatain hati seorang yang tua itu tetap dalam keadaan muda pada dua perkataan pada dua perkara. Yaitu yang pertama pada perkara dunia, dia tidak pernah kenyang. Senantiasa menginginkan tambahan. Dan ini pula yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha 'alaikum an tuftaha lakum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian akan tapi yang aku takutkan adalah ketika dibukanya pintu-pintu dunia pada kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba dan kalian pun akan menjadi hancur, celaka sebagaimana orang-orang terdahulu celaka. Ini kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hambanya. Semuanya dikarenakan kebanyakan manusia mempunyai jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan tentunya sebagai seorang hamba yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhir. Bukanlah itu tujuan kita yaitu kehidupan dunia bukan. Kan tapi yang kita inginkan adalah kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itulah jiwa yang tidak merasa puas ini hendaknya senantiasa kita bimbing, kita tekan agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jiwa senantiasa memerintahkan kepada yang buruk, ikhwan fillah. Innan nafsala ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Sehingga apabila jiwa tersebut tidak senantiasa ditilik, senantiasa dijaga, senantiasa ditata, maka dia akan menjurus kepada perkara tadi, perkara-perkara kejelekan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita permintaan perlindungan dari jiwa yang tidak pernah puas ini. Kemudian perkara yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh celaka seorang yang telah berdoa kemudian dia tidak dikabulkan doanya, ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Telah berfirman Rabb kalian ud'uni berdoalah kalian kepadaku astajib lakum maka aku akan mengabulkan kalian mengabulkan doa-doa kalian maka ketika seorang hamba berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwanillah hal ini menunjukkan di sana ada penghalang-penghalang yang hendaknya seorang hamba berusaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut dan di antara sebabnya adalah dengan permintaan perlindungan ini meminta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Karena tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepadanya, meminta kepadanya kecuali agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan-permintaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjanjikan siapa-siapa yang meminta kepadanya akan dikabulkan. Berarti ketika di sana ada doa yang tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang hamba mengintrospeksi diri lagi. Apakah di sana ada sesuatu yang menghalangi? Mungkinkah di sana ada rezeki yang tidak halal yang dimakan? Karena rezeki yang tidak halal, ikhwanifillah, merupakan penghalang di antara penghalang-penghalang terbesar terkabulnya terkabulkannya doa. Sebagaimana hadis yang masyhur bagi kita tentang seorang lelaki yang safar yang rambutnya kumal, badannya lusuh, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabb ya rab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpenuhi beberapa perkara-perkara yang mustajab baginya safar kemudian dalam keadaan yang menyedihkan pakaiannya lusuh keadaannya kumal dalam keadaan terjepit meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi keadaannya wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu makanannya haram minumannya haram pakaiannya dari yang haram dan dia dibesarkan dari perkara yang haram maka bagaimana mungkin doa orang tersebut bisa dikabulkan sehingga tidak heran apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat, kemudian para sahabat radhiyallahu anhu mengajarkan kepada orang-orang setelahnya agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari doa yang tidak dikabulkan. Ini empat perkara evanitilah yang jangan sampai kita lewatkan dalam doa-doa kita. Karena Rasulullah tidaklah mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat kecuali karena pentingnya doa tersebut. Demikian pula para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai terlewatkan.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 Nas'alullah taufik لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك